Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd Min asma'illah subhanahu wa ta'ala Ar-Razaq Sama seperti ini disebutkan juga oleh sebagian ulama nama Ar-Raziq dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang telah lewat Inna Allah huwal khaliqul qabidul basir ar-razik ar razir Inna Allah huwal khaliqul qabidul basir ar razir al-musa'ir Itu dari dalam sunnah yang memasukkan nama Ar-Raziq sebagai salah satu di antara al-asmaul husna. yang seingat anak Syekh Muhammad bin Shalih al faimin tidak memasukkan ar razib dalam nama kumpulan nama-nama yang beliau susun. Nah. Dari Ar-Razak. Baik, secara bahasa Ar-Razq razaqa yarzuqu razqan wa rizqan Ar-rizq ma yantafi'u bih apa yang bisa digunakan sesuatu atau ma yantafi'u bih yang di, bisa dimanfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan ar-rizq jamaknya arzak. Ar-rizq jamaknya ar arzak. Ar-rizqu ma yuntafa'u bih, sesuatu yang bisa dimanfaatkan. War-razzaq min abniyatil mubalaghah bentuk mubah mubalaghah menunjukkan paling sesuatu yang sangat minar raziq dari raziq razaqa yarzuqu razqan atau rizqan fahuwa raziq fahuwa raziq pelakunya raziq simfailnya war razaq ablagh min والرزاق أبلغ منه نعم itu nama Allah Ar-Razzaq dalam ayat surat Az-Zariyat innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala sifat fi'liyah. Nah. Di nah, tapi kalau ar-raziq ar-raziq nama Allah Ar-Razik yang mereka masukkan yang sebagian ulama memasukkannya dalam Al-Asmaul Husna Ar-Razik mereka berdalil dengan firman Allah Wallahu khairur raziqin dalam dua ayat Wallahu khairur raziqin Wallahu khairur raziqin warzuqna wa anta khairu raziqin. Itu dalam surat Al-Maidah. Wallahu khairu raziqin dalam surat Al-Jum'ah. Nah ini mereka dasarkan itu sebagai dalil menetapkan bahwa Ar-Razik itu nama nama diantara nama-nama Allah Al-Husna. Berdasarkan seperti ini juga mereka berdalil memasukkan nama Allah wa anta khairul warisin. Nanti nama Allah apa? Al-Waris. Nama Allah Al-Waris. Hasib juga begitu, hasib wa kafa bina hasibin mungkin pula alim selain alim yang lainnya Allah Ar-Razak dan Ar-Raziq. Ar-Raziq. Jadi Ar-Razak itu cuma cuma satu disebutkan dalam Al-Qur'an. Surat Az-Zariyat, Inna huwa Ar-Razak dzul huwa Tilmatin. Kemudian Ar-Raziq itu selain dalam dua ayat ini, untuk ayat yang lain, Wahuwa khairul raziqin" atau wallahu khairur raziqin dan wa anta khairur raziqin mereka berdalil dengan sunnah hadis tadi hadis Anas bin Malik innallaha huwa al khaliq al qabid al basit ar raziq al musta'ir Nah, mereka yang berpegang dengan dal hadis ini, kenapa memasukkan nama Ar-Razik? Karena di situ disebutkan nama-nama Allah, Al-Khaliq, Ar apa namanya? Al-Qabid, Al-Basir. Kenapa nama Ar-Razik enggak boleh enggak dimasukkan juga sekalian? Sementara dalam Al-Qur'an juga ada sebutannya dalam bentuk jamak wahwa atau wallahu khairur raziqin. Nah, ada juga yang akhirnya lanjutkan Mestinya kalau begitu dengan dasar ini hadis ini sahih, musair juga apa? Nama Allah di antara nama-nama Allah. Tapi ada yang nggak masukkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak masukkan musair sebagai salah satu al-asma al-husna. Nah, itu yang disebutkan oleh mereka perlu ada kaidah sehingga tidak <clears throat> artinya sembarangan artinya apa lafaz itu bisa dimasukkan ke dalam al asmaul husna dan namanya membuat faidah itu berarti harus mutqaridah artinya baku dan bisa diterapkan kepada semua ini mutarid namanya nah, ini yang sulit kalau di <clears throat> dalam kawaidul mutlah secara umum memang digambarkan oleh beliau. Jadi beliau bagi tiga. Pertama, tujuh kaidah tentang nama-nama Allah. Al-Husna. Pasal kedua tentang sifat-sifat Allah. Al-Ula yang maha tinggi, yang maha mulia. Kemudian yang ketiga tentang adillah. Dari mana penetapan itu? Nah, sebagian lagi mereka dalam membuat kaidah tersebut, tujuh kaidah yang pertama ini tidak semuanya, tapi beberapa yang penting di situ di mereka masukkan. Karena barangkali menurut sebagian mereka ketujuh kaidah yang pertama terkait dengan al asmaul husna itu masuk kepada yang lain. Nah, Baik. Nah, ini secara bahasa kalau dengan kasrah rizq itu ma'yun yuntafa'u ya ar-rizq mayun yuntafa'u kalau ar-razq itu masdar jadi razaqa yarzuqu razaqa yarzuqu Nah. Sekarang terkait dengan nama dengan dua nama ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman Ar-Razak ataupun Ar-Razik itu artinya huwal mutakaffil birrizqi dialah yang menanggung menjamin rizki al mutakafil mutakafil kafil mutakafil yang menanggung menjamin bir rizki wal qaim ala kulli nafsin bima yuqimuha al qaim ala kulli nafsin nah yang mengatur ataupun menjadi penjaga pemelihara setiap jiwa bima yuqimuha dengan sesuatu yang bisa menguatkannya, menegakkannya. Menjaga kelangsungan jiwa tersebut. Apakah itu berupa pemberian makanan pokok atau yang enam lainnya. Fa nah. Famakna ar-razzaq al-kathirur rizqi li ibadihi al kathirur rizqi li ibadihi. Boleh dikatakan ringkasnya seperti itu. Ar-Razzaq yang banyak rezekinya untuk hamba-hambanya. Al-kathirur rizqi li'ibadihi. Alladhi la tanqati'u anhum. Yang tidak putus-putus. La tanqati'u anhum amdaduhu. tarfatain. 'ain. kucurannya tidak pernah berhenti sekejap mata pun. Nah, ini namanya Ar-Razzaq. Dan ini termasuk diantara sya'nun min syu'unir rububiyah. Salah satu diantara urusan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hak rububiyah Allah. Nah. Kenapa? Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang mencukupi memberi rezeki selain selain Allah. termasuk perkara-perkara rububiyah. Nah, warizquhu li warizquhu li ibadihi naw'an rezeki Allah untuk hamba-hambanya itu ada dua. Am wa khas. Rezeki yang bersifat umum dan rezeki yang bersifat khusus. Fahada am lil barri wal fajir. Umum untuk yang baik dan untuk yang fajir, muslim wa kafir. Untuk orang muslim dan juga orang kafir. Al-awwalin wal akhirin. Orang-orang yang pertama maupun yang datang belakangan. yaitu isaluhu li jami'i khalqihi kulla isaluhu dia menyampaikan li jami'i khalqihi untuk semua makhluknya <clears throat> ma yahtajuna ilaihi kullama yahtajuna ilaihi semua yang mereka butuhkan nah semua yang mereka butuhkan ringkasnya rezeki untuk fisik mereka untuk tubuh mereka Allah yang menyampaikannya kepada mereka Allah yang mengaturnya di tubuh mereka sehingga berfungsi. Nah, makanan itu Allah yang mengaturnya sehingga makanan itu bisa dicerna bermanfaat jadi protein, jadi karbohidrat, jadi lemak, jadi vitamin, jadi kalori. Nah, ini secara umum. Nah, rezeki yang ini rezeki yang ini qad yakunu minal halal. Bisa jadi dia dari yang halal. Nah, qad yakunu minal haram bisa jadi juga dari yang haram. Tapi dari sisi ini, dari sisi apa? Intibar ini bahwa Allah yang mengaturnya, menggiring, menggiringnya kepada anggota-anggota tubuh tubuhnya. Dan untuk dia memanfaatkan tersebut. atau dikatakan juga mutlakur rizki. itu yang pertama ini boleh dikatakan mutlakur rizki. Pokoknya asal rezeki. Ya, jadi asal sesuatu yang dia yang dimanfaatkan untuk tubuhnya, entah itu dari yang halal atau dari yang haram. <clears throat> Nah, yang kedua, rizkul mutlak. Tadi kan ada mutlakur rizki, nah sekarang rizkul mutlak. Rizkul mutlak artinya rizkul khas. Ar-rizku al-khas. Rizk yang khas. Yang khusus. Nah. Yaitu an-nafi' An-nafi' al-mustamir naf'uhu. Yang bermanfaat, yang terus-menerus manfaatnya. Fid dunya wal akhirah. Yaitu wa huwa an-nafi' al-mustamir naf'uhu. Yaitu rezeki yang bermanfaat yang kemanfaatan itu berlang berlangsung terus menerus di dunia dan di akhirat dan ini terbagi dua terbagi dua pula. Rezeki yang mutlak, rezeki yang khas ini terbagi terbagi dua. Ahaduhuma rizqul qulub. Rezeki bagi hati. Rizqul qulub bil ilmi wal iman. Bil ilmi wal iman. Yang kedua, rizqul abdan, rezeki bagi tubuh, birrizqil halal, dengan sesuatu yang halal. Itu rezeki yang khas. Baik. yang disebutkan bahwa Ar-Razzaq ablag minar raziq. Kenapa demikian? Karena banyaknya rezeki yang Allah limpahkan kepada hambanya. Ini satu. Kenapa lebih balik, lebih ablag dikatakan enam. Sehingga maknanya adalah bahwa Allah itu dengan nama Ar-Razzaq tadulu ala kasratir rizqi menunjukkan banyaknya limpahan rezeki yang Allah berikan. Ini yang pertama, yang kedua banyaknya marzuk. Banyaknya yang menerima rezeki tersebut. Nah. Ya. Farizqullahu kathirun bi'atibari kathir merzukin. Ya, rizki Allah itu banyak ditinjau dari orang-orang yang menerimanya. Ditinjau dari orang-orang yang menerima rezeki tersebut. Menerima kemanfaatan apa saja yang bisa dia manfaatkan. Nah, dari sisi itu. Rezeki Allah untuk bi'atibaril wahid <clears throat> rezeki Allah juga banyak. Kathirun bi'atibaril wahid. Pada seorang individu. Pada seorang individu. Jadi Ar-Razak tidak hanya secara keseluruhan untuk seluruh makhluknya, manusia dan jin, malaikat, binatang. Juga individunya. Untuk seorang anak manusia. Tidak ada yang bisa menghitung berapa rezeki yang telah Allah berikan kepada dia sejak dia menjadi zigot istilahnya, jadi sel yang jadi calon janin. Ya, jadi calon janin. Bahkan dari awal ketika dia mulai jadi nutfah, mulai jadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Mudghah zigotnya. Ya. Sekumpal daging. sejak itu betapa banyak rezeki yang Allah berikan padahal kita tidak meminta. Padahal kita tidak pernah meminta datang tumbuh mata, hidung, telinga, muncul tangan, nah, hidung, kaki, dagu, dan seterusnya, perut, dada. Nah, tanpa pernah kita meminta. Ini satu, mata. Kemudian nah, setelah keluar dari rahim ibu berfungsi Rezeki Allah lah lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah hmm, itu tidak akan bisa menghitungnya. Yang zahir saja, belum lagi yang batin. Nah, yang zahir saja, yang terlihat, belum lagi yang yang batin. La tuhsuha. Walihada jaa ismur razak bitasydid. Karena itulah nama ar-razak itu dengan tashdid yang menunjukkan kasrah. Ad-dal alal kasrah. Yang menunjukkan bah, banyak. Sifat mubalaghah. Nah, fa'al. Razak. Jadi tidak hanya rezeki yang Allah berikan, sesuatu yang dimanfaatkan, tapi juga marzuknya, marzuk marzuknya. Itu secara umum. Bahkan per individu pun juga tidak mungkin dia bisa menghitung betapa banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kepada kita. Nah, kullu dabbatin fil ardi min adami aw haywan bariyin aw bahriyin Fallahu qad takaffala bi arzaqihim wa aqwatihim. Seluruh yang melata, melangkah di muka bumi. Entah itu manusianya, binatang ternaknya, atau makhluk hidup yang lainnya di darat maupun di laut. Semua itu Allah yang menjamin rizki mereka dan kut mereka, makanan pokok mereka. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ayat ke-6 surat Hud Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan tanggungan Allah rezeki mereka tidak ada satu enam dan Allah Maha mengetahui tempat menetapnya dan tempat tersembur sembunyinya. Nah, Hada ma'adhafi minad dawab wa ajziha 'an sai fi talabi rizki. Itu dengan keadaan dia yang tidak mampu untuk mencari rezeki sekalipun. Apa buktinya misalnya? Kelemahan kita dalam keadaan kita masih terkurung dalam tiga kegelapan. Tiga kantong. Di perut ibu. Dalam kantong amnion. Dalam cairan. Apa yang kita bisa lakukan? Nggak ada. Nggak. pernah kita berdoa kepada Allah minta ya Allah sempurnakan mataku. Datang sendiri. Allah datangkan mata tersebut sebelum kita meminta. Nah, ya di dalam cangkangnya telur itu binatang burung. Nah, dari mana dia dapatkan makanan dalam cangkang yang keras itu? Kalau kita mau suntikan pakai dengan obat makanan itu nggak bisa masuk. Tapi dia bisa tumbuh membentuk seekor makhluk kecil di dalamnya. Di bawah mereka. Itu rezeki Allah. Banyak luar biasa. Nah, ya mulai dari perut ibu dalam dalam apa namanya dalam kandungan ibunya, kemudian binatang-binatang yang ada di laut, nah, Nah, bahkan serangga-serangga yang ada di dalam liang-liang mereka di dalam tanah itu semuanya ditanggung oleh Allah rizki rizki mereka. Nah, laqad dhalla dhalalan mubinan man asaa'a dhanna bi rabbih. Sungguh terlalu jauh tersesatnya orang yang buruk sangka kepada Allah. Apa kata mereka? jangan banyak-banyak anaknya. La tubsirul awlada tudayyiq alaikumul arzak. Jangan banyak anak, nanti sempit rezekinya. Padahal orang tua kita dulu bilang bang, justru sebaliknya. Banyak anak, banyak rezeki. Kadzabu wa rabbil arsh. Mereka dusta demi Rabb arsh, pemilik arsh. Demi penguasa arsh. Faida aktsaru minal auladi aktsarallahu rizqahum. Kalau mereka memperbanyak anak, niscaya Allah memperbanyak rezeki mereka katanya. Karena tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan di tangan Allah rezeki rezeki mereka. Nah, farizku auladik wa atfalika 'ala Allah rezeki anakmu, bayimu itu di tangan Allah. Bukan kamu yang memberi mereka rezeki. Bukan kita, bukan orang tuanya. Nah, betapa banyak malah kan kalau kita lihat kan di sekeliling kita, orang-orang tua yang tega membunuh anak-anak bayi mereka. Padahal mereka berkecukupan, mampu mereka cari harta. Nah, Huwallazi yaftahu laka abwabar rizq min ajli an tunfiqa alaihim. Yang harus kita ingat, Allah yang membuka pintu-pintu rezeki untuk kita agar kita membelanjakan harta itu untuk mereka. Dalam usaha kita, setiap sen yang kita atau setiap usaha yang kita lakukan itu ada jatah. Nah, kalau mereka yang biasa berinfak, nah itu Allah kembangkan usaha dia itu untuk karena ada orang jatah orang-orang yang memang hamba-hamba Allah yang memang nah mendapat bagian dari hartanya entah itu berupa zakat, sodakah, ya nafkah ada. Lakin aktsara nasi indahum su'udzan billah. Tapi kebanyakan manusia buruk sangka kepada Allah dan mereka mengira Nah, dan mereka menyanyi berpegang dengan apa? Pandangan-pandangan materialis. Nah, kebendaan. Nah, lupa ataupun bahkan tidak tahu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi diantara gambaran betapa halusnya rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Lihatlah di dalam cangkang seekor burung. Kemudian lihatlah di dalam perut seorang wanita yang berisi janin, seorang bayinya. Nah, Nah, disebutkan juga di antara se nah, sebahagian kehalusan mengalirnya rezeki Allah kepada seseorang itu anna katiran minal marba kebanyakan orang yang sakit yabquna muddatan tawilatan la yatanawaluna ta'aman wala syaraban dalam keadaan panjang masa waktu yang lama itu seringnya mereka tidak makan dan tidak minum. Iya kan? Terasa yang pernah kita mengalami. Tidak nggak bisa makan, tidak enak mau makan, mau tidak minum. Nah, padahal sebelum itu sakit, sebelum sakit itu kalau makan apa yang disediakan tuh habis sepiring, kadang nambah. Nah, lauk juga satu potong kurang. Wallahu taala yu'inuhum ala tamasuki abdanihim fadlan minhu wa karman. Dan Allah Ta'ala membantu mereka untuk menjaga tubuh mereka sebagai karunia dari Allah. Walau baqiya sahihu ba'da hadihil mudda muddah an wa syarat lahalak. <clears throat> Seandainya dia tetap sahih setelah waktu yang sepanjang itu dari makanan dan minuman lahalak. Artinya kalau ketika dia dalam keadaan sahih sepanjang itu tidak makan dan minum itu pasti bina pasti binasa. Padahal artinya ketika dia tidak dalam keadaan sakit, dia tidak makan dan tidak minum itu kan bahaya. Tapi ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan dia enggan, malas untuk makan minum, dijaga oleh Allah. Aneh kan? Ini min al-tafi rizqullah. Kelembutan, kehalusan rizki, rizki Allah. Nah. nah, sampai disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani yang di sahihkan oleh Syekh Albani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tukrihu mardakum ala ta'am." Jangan kamu paksa pasien-pasien kamu itu untuk makan. <laughs> hadis. Jangan dipaksa untuk makan. Fa innallaha yut'imuhum wa yustihim. Allah yang memberi mereka makan, memberi mereka minum. Artinya ya jangan dibebani mereka kalau memang mereka kurang selera atau apa. Allah yang memberi mereka makan dan minum. Tapi kita kan seringnya pasien eh, itu kita bahkan kita sendiri maksakan diri untuk ma makan. Qala tanawwu'ul akhzaq wa kathratu fununiha la yusiha watful wasifin. Beragamnya rezeki dan banyaknya jenis-jenisnya itu tidak ada yang bisa menerangkannya. Baik, itu tadi rezeki yang umum. Rezeki yang khas yang sudah kita sebutkan tadi, yang ada dua bagian tadi, itu a'zam rizkin itu adalah a'zamu rizqin yamunnallahu bihi 'alal 'abd. Itulah rezeki yang paling hebat yang Allah anugerahkan kepada seorang seorang hamba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu yang paling hebat. Rezeki Allah yang paling he, hebat, ilmu dan iman yang membawa dia untuk menjadi orang yang bertakwa Nah, karena Allah nyatakan dalam ayat ini, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nah, maka apabila Allah memberikan rezeki kepada seorang itu berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang teramalkan dan iman yang sahih, rizki yang halal, serta sikap qanaah merasa puas dengan apa yang Allah berikan tamat umuruhu sempurnalah urusan urusan dia seperti dalam ayat dalam riwayat nah dalam hadis Abdullah bin Amr ya qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan apalagi wa qanna'ahu Allah bima bima indah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ada yang hafal di sini? Beruntung orang yang berislam, masuk Islam. Dan diberi rezeki secukup, sepenuh tangannya, secukupnya. Kifafan artinya dia secukupnya. Nah, waqannaha Allah bima indah dan diberikan oleh Allah kepada dirinya merasa puas dengan apa yang ada pada padanya. Itu sebuah keberuntungan. Sampai disebutkan lagi dalam Yohanes itu kalau sudah orang itu aman ya di tempatnya, di wilayahnya, kemudian dia dalam keadaan jiwanya tenang, kemudian rezekinya, foodnya, makanan pokoknya tersedia di sekitarnya, itu seakan-akan dunia sudah di dalam genggamannya. Nah, Nah. Wahad an-naw' min Inilah rezeki yang di, dipuji dalam nas-nas nabawiyah. dan tercakup dalam doa-doa yang bermanfaat yang sering kita kita minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Nah, termasuk di dalamnya kesabaran, ya, hilm, Nah, oleh karena itu beriman kepada Allah dengan nama-nama ini, nama Al-Razzaq atau Ar-Razik, seharusnya seorang hamba yang beriman kepada nama Allah ini ketika dia berdoa kepada Allah meminta rezeki meminta rezeki yang terbayang pada kita apa? Rezeki badannya. Mestinya dua rezeki ini yang kita minta yang am dan yang yang khas. Nah, yang bagi lil abdi idza da'a rabbahu fi husulir rizqi seharusnya seorang hamba yang berdoa kepada Rabbnya meminta rizki bi qalbihi hadain al-amrayn supaya dia menghadirkan di dalam hatinya memunculkan di dalam hatinya meminta Allah marzukna ya razzaq. Ketika dia meminta ya razzaq urzukna itu dia bayangkan bukan hanya untuk kecukupan fisiknya. <clears throat> Entah itu berupa harta, makanan, pakaian, rumah. Tapi juga nah, dihadirkan dalam hatinya Allahumma ya Razzaq urzuqni ma yasluhu bihi qalbi wa amali ma yasluhu bihi qalbi wa amali nah yang harus dia tanamkan Allahumma ya Razzaq ya Karim urzuqni tapi yang terbayang oleh kita selalu nah rezeki-rezeki yang sifatnya fisik Pingin apa dari situ? Dapatkan harta yang halal. Nah, makanan yang halal, pakaian yang halal, tempat tinggal yang halal, minuman yang halal. Kan gitu. Lupa kalau kita ada rezeki lain yang lebih anfa yang disebutkan tadi itu mustamir naf'uhu fid dunya wal akhirah. Yang kemanfaatannya berlanjut dari dunia sampai akhir akhirat. Al ilmu nafi' wal imanus sahih Nah, maka setelah hmm, yakin bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq dan di tangannya rezeki semua yang kita inginkan, minta rezeki kepada Allah itu bukan hanya yang fisiknya tapi juga yang batinnya, minta kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam apa namanya? Mereka berdalil dengan ayat Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Itu bahwa Allah membagi apa namanya di kalangan tengah-tengah manusia itu nah rezeki mereka masing-masing maisha tahum itu Allah bagi itu bukan hanya rezeki yang membuat mereka hidup dari sisi fisik saja Allah membagi juga rezeki untuk mereka berupa apa akhlak nah, akhlak ilmu iman maka minta kepada Allah yang lebih bernilai ini tadi nah apalagi Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain nah Doa Nabi Ibrahim Allah sebut dalam surat Syuara, "Rabbi, nam habli hukman, nam wa alhiqni bis salihin, waj'alni lisan waj'alni lisana sidqin fil fil akhirin, waj'alni min warathati jannatin na'im." واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا tuhzini yawma يبعثون yawma la yanfa'u malun ولا بنون إلا من أتى الله بقلب salim syahidnya di sini. Nah, bahwa itu semuanya nanti Yang paling bermanfaat, yang paling kita bawa nanti di akhirat adalah qalbun salim, qalbun munib. Nah, ini yang kita minta. Makanya kita nah, mulai merubah ya apa yang kita bayangkan yang kita minta kepada Allah itu tidak hanya nah, segi fisik walaupun memang yang kita minta adalah rezekan thayyibah yakni yang hak yang halal beda dengan orang-orang kafir kalau minta seperti yang dikatakan oleh Allah Faminan nasi man ya- yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min Ada yang hanya minta dunia, dunia saja, akhirat mereka tidak akan dapat sama sekali. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan nah, kita minta rezeki, baikkan di dunia, rezeki yang halal, rumah tangga yang tenang, sakinah, anak-anak yang soleh, istri yang soleh, pasangan yang soleh, tetangga yang baik, negeri yang aman. Hal kebaikanlah, mudah belajar menuntut ilmu. Nah, teman yang mengingatkan, ya. Wa fil akhirati hasanah. Nah, di akhirat juga kebaikan lepas dari hisab yang nafis. Nah, ya, lepas dari beban Beban di akhirat dalam artian tidak dinikash hisapnya. Kalaupun dihisap, hisapnya yasir. Termasuk diantara yang mudah. Wakina ada benar dan lindungi kami dari dari neraka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah ini tentang nama Allah Ar-Razzaq. Nah, ya ini merupakan syu'un sya'nun min syu'un rububiyah yang artinya apa itu sebagai apa namanya bahwa tidak ada yang memberi rezeki di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka yang betul beriman kepada Allah dan terkait dengan nama-nama ini menyandarkan seluruh hidupnya dan kehidupannya dalam bergantung kepada kepada Allah dan meminta Nah, entah yang belum punya pasangan minta pasangan, yang belum punya anak minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki, harta, ilmu, akhlak, nah dan lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ini dulu mudah bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nama Allah Al-Karim Akram. Al-Karim Al-Akram. Nama Allah Al-Karim Al-Akram. Insyaallah pada kesempatan